Hadis ini riwayat Imam Bukhari disebut muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-6, nah, hadis ke-6 baca sama-sama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قوي المؤمن القوي خير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء وإن أصابك فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا riwayat Abu Hurairah radhiyallahu Hadis ini ada beberapa makna penting. Pertama, tentang pentingnya kekuatan jasmani, kesehatan, ketegaran jiwa, keteguhan prinsip, kemampuan jasad, ini sangat membantu untuk bermujahadah kepada Allah SWT. Orang yang sakit-sakitan banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya dikatakan bahwa ketika Nabi sakit, kita hanya ada sahabat, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? Mereka menjawab, "Masyghulun bin nafsihi." Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi orang sakit itu sibuk dengan diri sendiri. Makanya Sini dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Wa fi kulli khair. Jadi seorang mukmin yang kuat khairun khairun lebih baik lebih membawa kebaikan juga lebih mudah melakukan kebaikan khair orang yang sehat dan kuat dia bisa menghadiri majlis taklim sekalipun jauh dia bisa ikut berjihad dan Allah Subhanahu wa taala jadi dia bisa berdakwah dengan Allah Subhanahu Itulah kekuatan jasmani. Makanya dia khair. Lebih baik. Orang yang lemah, sakit, maka dia hanya bisa membimbing dirinya. Mengurus dirinya saja. Nah ini juga makna khair. Yang kedua wa ahabbu ilallah lebih Allah cintai minal mu'min yang dhaif dari mukmin yang lemah dari sini ada pesan bahwa menjaga kesehatan tubuh bagian dari apa yang Allah cintai. Maka siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala jangan hanya sibuk melakukan ibadah ritual tapi juga dia hendaklah menjaga kesehatan tubuhnya. Disinilah pentingnya fikih tawazu. fikih keseimbangan. Bahwa di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah membangun keseimbangan yaitu at Sejak itu Nabi sendiri turun tangan. Setiap melihat sebagian sahabat yang terlalu ekstrim dan tidak seimbang, Nabi harus menegur. Pernah Nabi melihat tiga orang sahabat, yang satunya dia berkata bahwa aku tidak ingin menikah. Karena menikah banyak persoalan, mengganggu aku baca Quran, mengganggu aku salat tahajud, mengganggu aku, mengganggu aku berdakwah sebagai maka dia mengatakan aku tidak menikah. Yang satu mengatakan aku yang berpuasa wala aftir. Asum wala aftir. Aku berpuasa dan tidak berbuka. Perhatikan, dia tidak menjaga seimbangan. Yang ketiga, aku walaupun Dia ingin sholat malam dan tanpa tidur. Jadi ingin menghilangkan hak tubuhnya. Langsung Nabi memanggil tiga orang itu dengan muka yang sangat mirah menunjukkan Nabi sangat marah lalu mengatakan bahwa Ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku contoh manusia paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Ana zawju nisa, aku menikah. Bahkan Nabi menikah dengan istri-istri. Wa aftur, aku berbuka puasa. Asum wa aftur, aku berbuka puasa. Wa aku dan aku juga Aku mulai wa aku. Aku malam, aku juga tidur. Perhatikan bagaimana keseimbangan ini harus dijaga. Maka seorang mukmin hendaklah harus juga menjaga kesehatannya. Sempatkan selalu berolahraga sesibuk apapun. Beri waktu untuk jasad ini menjaga tenaganya, stamina. Bahkan saya pernah mendengar bahwa seorang atlet kalau dia terlambat tidur malamnya untuk mengembalikan keseimbangan staminanya dia harus istirahat tiga hari berturut-turut hanya untuk mengembalikan stamina-nya. kalau seorang atlet saja sampai seperti itu menjaga keseimbangan nya maka kita juga harus lebih. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang siap untuk membantu Allah Subhanahu wa taala